yang selanjutnya perhatikan harful jarri allamu huruf jar lam walahu ma'anin kathiratun huruf jar lam ini punya beberapa makna atau makna yang banyak minha di antara makna yang banyak itu adalah al-milku menunjukkan kepemilikan seperti li Muhammadin sayyaratun. Bagi Muhammad itu sebuah mobil. Maksudnya Muhammad itu ai Muhammadun yamliku sayyaratan. Muhammad itu memiliki sebuah mobil. Dan ini makna yang paling sering nanti ya. Li itu bermakna lam itu bermakna mulkiyah. Bermakna kepemilikan, kepemilikan. Dan seperti perkataan Allah taala lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna milik Allah kerajaan yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi wa ma fihinna dan apa-apa yang berada di antara keduanya jadi apa-apa yang berada di langit dan apa-apa yang ada di bumi itu milik Allah. Dan apa-apa yang berada di antara langit dan bumi itu juga milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang Allah sisakan semua menjadi milik Allah Azza wa Jalla. Di sini lam bermakna mulkia atau bermakna milkia, bermakna kepemilikan. Ai Allahu yamlikus samawati wal arda. Maksudnya adalah Allah adalah zat yang memiliki langit-langit dan bumi. Nah, di sini lam bermakna al-milku dan ini makna yang paling sering digunakan nanti paling sering didapatkan dia bermakna kepemilikan Yang berikutnya al yaitu akhir atau puncak dari sebuah akhir sesuatu. Yufidu intiha al-ghayati lam harfu lam memberikan faedah tentang akhirnya sebuah tujuan. Akhir dari sebuah perkara itu di mana? Itu bisa ditunjukkan dari makna lam. Seperti anamu li salatil fajri. Saya tidur sampai datangnya salat fajar. Jadi batas tidur saya itu paling akhir nanti sampai salat fajar masuk kalau sholat fajar sudah masuk, saya sudah nggak tidur lagi. Maka lam di sini bermakna al ya bukan bermakna milk, bukan bermakna kepemilikan, bukan saya tidur, ya, li sholatil fajri, karena sholat memiliki sholat fajar, nggak tepat nanti, ya. Tapi lam di sini bermakna al ya menunjukkan akhir dari sebuah perkara, sebuah kejadian. Dan di sini ya, ini ada fawaidnya nanti perhatikan. Intihaul ya berakhirnya sebuah perkara, sebuah tujuan itu nanti baik berkaitan akhir dari sebuah waktu zaman atau nanti akhir dari sebuah tempat yang bermakna al ya itu ada dua fungsi nanti ya. Dia menunjukkan akhir dari waktu sebuah perkara atau dia menunjukkan akhir dari tempat sebuah perkara. Kalau kaidahnya nanti kalau dalam kitab yang lain disebutkan yaitu hukum yang sebelumnya berakhir dengan dijerkan kata setelahnya. Ini perhatikan koedahnya. Ini nanti koedah dalam menerjemah pun seperti ini. Jadi ketika dia menunjukkan makna akhir itu ada dua di situ nanti. Akhirnya akhir dari sebuah waktu kejadian kata sebelumnya atau akhir dari tempat kejadian sebelumnya. Maksudnya apa? Hukum sebelum kata yang kemasukan huruf jer, hukum itu berakhir dengan dijerkan kata setelahnya. Kalau contoh kita lihat, anamu li solatil fajri. Lihat ya, hukumnya ini hukum tentang lam harfu jer yang bermakna goyah. Hukum yang sebelumnya itu habis, berakhir dengan kata yang terletak setelah lam. Kalau contoh kita, anamu li solatil fajri, hukum yang ada di situ adalah hukum tidur. Saya tidur. Hukum ini berhenti, selesai, tidak terjadi lagi Kapan? Li sholatil fajri. Ketika terjadi sholat fajar. Paham nih? Jadi batas terakhir saya tidur itu sampai waktu fajar, sholat fajar masuk. Begitu sholat fajar masuk, sudah tidak ada perkara hukum tidur lagi. Waktu tidurnya itu berakhir ketika apa sholat fajar masuk. Nah itu fungsi dari e, lam yang bermakna goya. Bisa jadi dia menunjukkan goyatul makan, intihau goyatil makan, atau menunjukkan goyatul zaman. Berakhirnya waktu atau berakhirnya tempat. Ya, itulah fungsi dari darinya. Seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, "Kullun yajri li ajalin musamma." Segala sesuatu itu berputar, berporos sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baginya. Kemudian yang berikutnya ayyufida makna Allah Dia memberikan makna Allah. Seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, "Wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a." Dan mereka menyungkurkan, menjatuhkan wajah-wajah mereka, yabkun dalam keadaan menangis. Wa yaziduhum Dan mereka menambah dengan sebab tersebut menambah kekhusuan kekhusuan mereka. Lihat syahidnya ya. Lil azqani. Ay yakhurruna atau yakhirruna alal azqani sujjadan. Ay maksudnya mereka menyungkurkan alal azqan atas wajah-wajah mereka dalam keadaan sujud. Ya, mereka menyungkurkan atas wajah-wajah mereka itu dalam keadaan sujud. Di sini lam bermakna ala, bukan bermakna intihaul ulgoya atau bukan bermakna mulkiyah, tapi bermakna ala. Ya, lil azgon. Maksudnya alal azgon. Itu makna dari lam yang ketiga. Dan seperti perkataan Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kalian berbuat baik, maka berbuat baiklah li anfusikum atas diri-diri kalian. Ya, bukan berakhirnya berbuat baik itu terakhir di diri kalian tidak. Maksudnya berbuat baik itu nggak berakhir hanya pada diri kalian saja. Berbuat baik itu bisa untuk diri kita, bisa untuk orang lain gitu. Ya, di sini bukan bermakna goya ya. Karena kalau bermakna goya, maka hukum yang sebelumnya itu berakhir setelah isim itu dimajrur, dimajrurkan. Berarti kalau kita maknai nanti dia bermakna goya, berarti hukum berbuat baik itu selesai kalau kita sudah berbuat baik pada diri kita. Dan tentunya kebaikan itu kan tidak hanya untuk diri kita saja, untuk orang lain pun ada gitu. Ya. Nah, di sini dia bermakna Allah. In ahsantum, kalau kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka berbuat baiklah atas diri-diri kalian. Wa in asatum falaha, dan kalau kalian berbuat buruk, ya falaha, juga dia akan mendapatkan keburukan itu. Jiwa itu akan mendapatkan keburukannya. Nah, di sini lam bermakna ala, ya, lam bermakna ala. Kemudian antakuna bimakna fi, dia bermakna fi sekarang. Seperti perkataan Allah, "Wa nada'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah." Wa nada'ul mawazinal qista fil yaumil qiyamah. Li di situ bermakna fi. Bermakna pada atau bermakna zorfi zarfiyah. Ya. Fi yaumil qiyamah pada hari hari kiamat. Ini ada empat makna yang disebutkan oleh beliau di sini dari makna lam. Ya, Kemudian makna yang berikutnya ada tambahan dan ini sering didapat nanti yaitu bermakna taklil. Bermakna taklil ini makna lam yang juga sering didapatkan. Lam bermakna taklil, alasan atau sebab. Ya. Seperti al-ijtihadu tutup bilang enggak enggak. Seperti contoh Al-ijtihadu daruriyun lin najah. Bersungguh-sungguh adalah perkara darurat, perkara yang diperlukan, tidak bisa dielakkan lagi. Lin untuk mendapatkan keberhasilan. Lam di sini bermakna sebab. Ya. Jadi al-ijtihadu memiliki kesungguhan atau bersungguh-sungguh itu sifatnya dororiun Dororian itu tidak ada pilihan lain lagi, tidak ada ya memang sifatnya harus ada gitu. Kita tidak bisa memilih yang lain. Lin najah untuk mendapatkan keberhasilan. Jadi maksudnya apa? Memiliki sifat sungguh-sungguh itu adalah sebab seseorang itu untuk mendapatkan keberhasilan. Nah, di sini lam bermakna ta'lil, bermakna sebab. Ya bermakna alasan atau sebab seseorang itu berha berhasil. Itu lima ya. Semuanya dari huruful jer lam. Sekarang harful jarri waw. adalah harful jari. Dia masuk kepada isim dan juga bisa masuk kepada domir. Berbeda dengan kaf. Kaf harful jar. Namun hanya masuk kepada isim zohir, tidak bisa masuk kepada domir. Kalau lam bisa masuk kepada isim zohir dan juga bisa masuk kepada domir. Seperti lillahi atau li Muhammadin itu isim zohir. Dan juga bisa masuk kepada domir seperti lahu, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahunna. Itu bisa. Ya. Kebanyakannya dia dibaca kasroh ya. Adapun kalau dibaca fathah, setahu ana itu karena dorurotun, yaitu karena untuk mencocoki keadaan domir. Namun kalau dia masuk kepada isim zohir, itu kebanyakannya dibaca kasroh Kemudian sekarang wawul kosam. Wawul kosam di sini sudah dikasih contoh sama beliau ya. Wa huwa harfun yadullu alal qasam. Dia adalah huruf yang menunjukkan untuk makna sumpah. Wawul qasam ya, bukan wawul atof. Nah, di sini kalau mau diperhatikan, wawul qasam ini adalah harfun, adalah huruf mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Sama kemarin pembahasannya ya. Wawul kosam dia harfun mabniyun alal fathi. La mahalla lahu minal i'rab. Kemudian di antara poinnya adalah Masuk kepada isim zohir masuk kepada isim zohir tidak pada domir itu hukumnya La kosa la eh, waw wawul kosam itu adalah harfun mabniun alal fathi la mahalla lahu min al -irab. Ini nanti i'rab seperti itu. Jadi kalau misalkan kita baca wallahi ya al wawu harful qasami mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian hukumnya wawu ini hanya masuk kepada isim zahir. Ya, dia hanya bisa memajrurkan isim zahir setelahnya. al muksamnya yang digunakan untuk bersumpah. Dan tidak bisa masuk kepada domir. Ya, wawul qasam itu tidak mungkin masuk kepada domir. Dan ingat yang perlu kalian pahami, setiap harful kosam, waw, ba, atau ta, itu nanti selalu terkait dengan fiil yang dibuang. Ya, itu selalu ada terikat dengan, ada muta'aliknya dengan fiil yang, fiil kosam yang dibuang. Jadi kalau kita katakan, wallahi, ya, la ajtahidanna sungguh saya akan bersungguh-sungguh. Di situ takdirnya, wallahi aqsimu la ajtahidanna. Paham? Jadi setiap harful qasam itu ada fiil qasam yang dibuang di tengah-tengahnya. Jadi kalau misalkan kita katakan wallahi, maka di situ setelahnya ada aqsimu. Demi Allah, aqsimu, saya bersumpah la ajtahidanna sungguh saya itu akan bersungguh-sungguh. Ya, sungguh saya itu akan bersungguh-sungguh. Di situ ada takdirnya. Ada takdir fiil yang fiil kosam yang dibu yang dibuang. Contohnya kata beliau di sini, watad ala ismin yuqsamu bihi. Dan wawul qasam ini hanya masuk kepada isim yang digunakan untuk bersumpah. Yang disumpahkan dengannya. Dan ingat ya, dikatakan isimnya, isim zahir. Tidak bisa masuk kepada domir. Jadi harful kosam wawul qasam ini tidak akan masuk kepada domir. Seperti perkataan Allah, was sama izatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidi wa mashhud." Kutila ashabul ukhdud. Nah, seperti dalam surah Al-Buruj dari ayat ke-1 sampai ayat ke-4. Di sini Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan itu hak Allah Azza wa Jalla ya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Adapun Allah Azza wa Jalla boleh dia bersumpah dengan makhluknya. Dan ingat, bisa kalian perhatikan ya. Ketika Allah bersumpah dengan makhluk, Allah akan bersumpah menggunakan makhluk yang semuanya itu sangat dibutuhkan oleh manusia sangat dibutuhkan oleh makhluk. Ya. Seperti Allah mengatakan samai dan demi langit. Langit perkara yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Bukan makhluk yang biasa-biasa. Ya. Wal yaumi dan demi hari. Ya, Allah bersumpah dengan waktu, dengan hitungan hari. Dan itu perkara yang sangat penting bagi manusia. Sehingga para ulama menyebutkan seperti ini, ketika Allah bersumpah menggunakan makhluk, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan bersumpah menggunakan makhluk yang remeh-temeh, yang dianggap ringan sama manusia tidak. Allah akan bersumpah menggunakan makhluk yang manusia itu nggak bisa buat, yang manusia pun terikat dengan makhluk tersebut sangat membutuhkan itu. Itu untuk menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu diantara fungsi dari harful jar wawul qasam. Irobnya seperti yang tadi Anda katakan. Harfun mabuniun alal fathi. La mahala lahu minal i'rob. Masuk pada isim zahir Dan tidak masuk pada domir. Kalau tidak ada, Anda cukupkan dulu ya. Naktafi lahuna subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik.